Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da Ikhwan fi din, azali wa zakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in an Terlebih dahulu sebagaimana seperti biasanya kita setorkan hadisnya satu persatu. Hadis yang ke-17. تفضل وليحد Naam barakallahu fikum tafadhal. Naam. Tafadhal. نعم بارك الله فيكم تفضل نعم تفضل Naam, ahsan. Tafadhal. Naam. Tafadhal. Ahsan tabarakallahu fikum. Mau nyoba? Belum? Nah, bas khair. Tafadhal. Naam ahsan tabarakallahu fikum. Tafadhal. Nah, Naam, tawar tabarakallahu fikum dilancarkan lagi ya. Tafadhal. Bismillah. Serius, serius. Kur'an'dan Belum. Nah, besok semuanya ya. Nah, diusahakan. Ini setengah. Setorkan setengah dulu atau besok ada sekalian? Hah? Nah. Fadal. Salam. sini. Bola, kenapa? فرد فرد فرد فرد مرارا قال لا تحضر وهو وهو البخاري Eh, ahsan. Barakallahu fikum tafadhal. Terus yang kelima. Ini Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu An ummil mukminin. ini Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun Wa muslim Nah, barakallahu fikum. besok antum menghafal hadis yang seperti dia beliau hafal. Hadis yang la taghdab kemarinnya, pendek, simple, mudah dihafal. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Kata beliau di sini, qauluhu idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Jadi kalau kita bunuh, misalkan ada orang yang berhak untuk dibunuh, kisos atau yang semisalnya atau karena had hukuman, maka perbaguslah cara membunuhnya. Jangan dicincang-cincang. Nah, jangan disiksa atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Naam, tapi dengan cara yang baik. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Qawlu idza qaltamtu bi qisasin aw bi haddin." Maksudnya apabila kalian bunuh baik dengan apa? Qisas atau haddin. Qisas berarti apa? Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Maksudnya jiwa dibalas dengan jiwa. Itu. Kalau haddan yang kena hukuman seperti misalkan apa murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad maka bunuh dia. Nah, bagaimana cara membunuhnya? Pilihlah cara yang terbaik. Jadi kalau membunuh sebagai bentuk kisos atau had hukuman seperti ini, carilah yang paling terbaik untuk membunuhnya. Maksudnya bagaimana? Jangan siksa, kita cincang misalkan atau misalkan dengan cara-cara yang menyiksa jangan, tapi dengan cara yang baik. Kita lihat Fa'athirul qitlah fa idza istahaqqa ahadun minan nas al-qatla bi qisasin aw bi haddin apabila ada salah seorang dari kalangan manusia berhak untuk dibunuh mungkin disebabkan karena qisas atau hukuman qisas ma'ruf ya jiwa dibalas dengan jiwa kalau had hukuman seperti orang yang murtad dihukum mati bagaimana fa innahu yuhsinu ilaihi fi qatlih maka sesungguhnya hendaknya dia memperindah memperbagus cara membunuhnya wala yu'adzabu qabla al-qatli dan hendaknya tidak diazab tidak disiksa sebelum membunuh dicambuk dulu kemudian di misalkan telinganya diputus dulu kemudian jarinya dicabut kukunya misalkan itu menyiksa semuanya nah tapi bagaimana caranya dibunuh dengan cara yang baik mahum salah ya nah seperti itu atau dibakar tambah lagi enggak boleh karena Rasulullah mengatakan la yu'adzabun nar illa Rabb benar, tidak boleh mengadab, menghukum dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Nah, perhatikan baik-baik. Ikhwani fid din azzani wasakumullah wa la yuqtalu bi alatin kalatin. Maka hendaknya tidak dibunuh dengan alat yang tumpul. Paham ya? Alat yang tumpul, misal kalau pakai pedang ya pedang yang tajam. Jangan misalkan eh, hukuman mati misalkan mau dipenggal lehernya, bismillah. Ternyata ketika dipenggalkan terbalik pedangnya misalkan. Paham ya? Malah menyiksa seperti itu atau ternyata pedangnya nggak tajam. Jadi tiga kali baru putus. Itu nista. Tapi cari yang benar-benar tajam. Biasanya yang dibawa oleh al-gudu al-gudu itu ya, itu biasanya sudah tajam sekali itu pedangnya itu. Sekali tebas putus. Bismillah, langsung putus. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang harus dengan cara yang seperti itu, cara yang baik, yang bagus. Au alatin tu'adzibuhu atau jangan dengan alat yang apa mengadab mungkin setrum terlebih dahulu, paham ya? Diikat kemudian setrum, kemudian kukunya cabutin, kemudian setelah itu baru telinganya potong satu, kemudian baru kakinya di Nambar kalau fikum dipotong sebelah misalkan baru dibunuh jangan. Dibunuh langsung. Dibunuh langsung dengan cara yang baik. Nah, ini nanti berlaku untuk orang muslim yang karena dikisas atau umum, lafadznya umum. Orang kafir pun kalau kita bunuh, bunuh dengan cara yang baik. Paham ya? Bunuh dengan cara yang baik. Nah, Bal yusri'ul qatil biqatlih. bal hendaknya kata beliau, bahkan hendaknya yang membunuh tersebut mempercepat cara membunuhnya. Jadi semakin cepat semakin bagus. Paham ya? Karena dia nggak tersiksa gitu ya. Semakin cepat semakin bagus. Oleh karena itu, sekarang ini kalau di Saudi sana ditegakkannya hukuman had atau hukuman mati, nah sekarang lebih cepat dengan apa? tembak. Jadi tembak kemudian dalam waktu dekat sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Memang posisinya memang apa barakallahu fikum memang memilih orang-orang yang jitu tembakannya. Mungkin sniper-sniper intinya udah dia udah jitu tembakannya dan sekali menembak pas gitu loh, seperti itu. Jangan orang-orang yang belum pandai, belum paham kemudian nembaknya sembarangan, enggak seperti itu. Jadi disebutkan di sini apa? Hendaknya orang yang membunuh mempercepat membunuhnya. Wa yujhizu alaihi bil qatl. Dan hendaknya dia sudah benar-benar siap. Nah, barakallahu fikum mempersiapkan bil qatl untuk pembunuhan tersebut duna an yashqa alaih tanpa memberatkan yang mau dibunuh. Au yu'adzab fil qatl atau tanpa orang tadi harus diadab dalam pembunuhan tersebut. Jadi semakin cepat semakin apa? Bagus. Jangan diadab, disiksa, jangan. Li'anna ta'dhibahu dzulmun la yajuz. Dikarenakan menyiksanya adalah kezaliman tidak diperbolehkan. Amma qatluhu fa huwa Adapun membunuhnya adalah disyariatkan. Nah, barakallahu fikum kalau maksudnya pembunuhan tersebut disyariatkan mungkin karena kisos atau hukuman mati bagi orang yang murtad tadi, kata kata beliau, fayunfadu bi ashali ma yumkin. Maka nam fayunfidu maka hendaknya dia melaksanakan bi ashali ma yumkin dengan apa? Dengan yang paling mudah semaksimal mungkin. Maksudnya bagaimana? dengan cara yang bagaimana paling mudah terbunuh itu yang terbaik. Paham maksudnya ya? Tapi paling mudah dia terbunuh lebih baik. Jangan disiksa terlebih dahulu. Jangan sampai dia merasa tersiksa. Naam seperti itu. Hatta walau kana kafiran yasahiqul qatla li kufri. Bahkan kalau seandainya dia pun kafir, orang kafir bayangkan, orang kafir pun yang dia berhak untuk dibunuh dikarenakan kekufuran tersebut fala yu'adzab 'inda qatlih. Jangan disiksa ketika membunuhnya. Terus bagaimana? Dibunuh dengan cara yang paling bagus. Semakin cepat dia meninggal semakin bagus. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum. Bal yujhazu alaih bahkan dipersiapkan semuanya. Nah barakallahu fiikum untuk orang tersebut wa yuqtal bisur'ah dan dibunuh secara cepat. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza qataltum fa aslul qitlah maka sabda Rasulullah SAW, apabila kalian membunuh maka hendaknya diperbagus atau memperbagus cara membunuhnya Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah amun lil kafir wa latihan Perhatikan baik-baik itu umum untuk orang kafir dan untuk yang lainnya. Jadi hatta kita bunuh orang kafir pun dengan cara yang baik. Enggak boleh kita menyiksanya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, wa wazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Qala sallallahu alaihi wasallam wa idza dabahtum sekarang masalah menyembelih. Ingat-ingat. Pertama tadi masalah membunuh harus dengan cara yang baik, menyembelih bagaimana? Sama dengan cara yang terbaik. Kita lihat. Wa idza dabahtum apabila kalian menyembelih al hayawanat allati yusra'u dhabhuha, hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk menyembelih. Karena ada beberapa hewan yang tidak disyariatkan untuk disembelih. Seperti apa? Ikan misalkan. Atau dapat ikan lele besar itu, bismillah. Paham ya? Sembelih enggak? Ikan lele disembelih enggak? Enggak disembelih. Paham ya? Karena ini nanti ada hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk disembelih. Maksudnya dengan cara disembelih membunuhnya. Ada hewan yang memang tidak dengan cara menyembelih. Belalang, halal enggak? Belalang? Halal atau haram belalang? Halal. Paham ya? Ikan halal. Kita kita, kita lewati kan hewan darat, bangkai dan hidupnya halal. Belalang dan apa? Ikan. Paham ya? Jadi enggak ada iskal itu ya. Nah, barakallahu fikum halal. Itu enggak perlu akan sembelih. Karena bukan hewan yang harus disembelih. Apa yang maksudnya membunuhnya bukan dengan cara menyembelih. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau bagus sekali nih. Al hayawanatil lati yusra'u dzabhuha. Maksudnya adalah apa? Apabila kalian menyembelih, nah barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, menyembelih hewan-hewan yang memang disyariatkan untuk menyembelihnya. Au yubahu dzabhuha atau yang diperbolehkan untuk menyembelihnya. Idza dzabhtumuha lil ibadah au lil akli apabila kalian menyembelihnya untuk ibadah, contohnya apa? Sesembelian kurban atau menyembelih untuk ibadah. Aulil akli atau sesembelian ketika antum mau makan ayam misalkan menyembelih, Nah, itu bagaimana? Dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Alatnya yang tajam, diasah terlebih dahulu. Walaupun misalkan baru tapi cek dulu tajam atau tidak. Kemudian alatnya disembunyikan. Jangan ditampakkan di hadapan hewan tadi. Sembunyikan dulu, begitu sudah siap Hah? Misalkan hewannya kambing atau sapi dirobohkan, dasinya bismillah. Baru disembelih. Jangan ditampakkan terlebih dahulu karena menyakitkan hati si hewan tadi itu walaupun dia misalkan enggak punya akal tapi otak punya. Paham ya? Perasaan punya juga, kita enggak mengetahui apa yang dirasakan oleh hewan tersebut. Terkadang kita jumpai hewan itu ada yang menangis. Paham ya? Gara-gara apa? Nah barakallahu fikum yang mau membunuh tadi atau yang mau menyembelih tadi menampakkan pisaunya di hadapannya misalkan. Seperti itu. Jadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Kita lihat di sini. Aw dhabahtumuha lidaf'i adaha atau kalian menyembelihnya dikarenakan untuk menolak bahayanya kasibah seperti antum menyembelih sibah binatang buas. Misalkan ada di kampung itu ada binatang buas menyasar dan enggak pemerintah pun enggak mampu untuk menanganinya. Ya, semuanya sudah pasrah dah, nyerah dah. Paham ya? Singa misalkan raja hutan keluar. Paham ya? Singa kan digelar, digelar dengan apa? Dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Ini terkenal dalam kitab kata kitab kitab Qutubul Hayawan pun masalah bahasa Arab disebutkan dengan bahasa Arab pun singa digelar dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Misalkan ngamuk masuk kampung itu, pemerintah sudah serah, dah bagaimana caranya? Ternyata apa? Sama rakyat sipil ditangkap. Sama rakyat sipil ditangkap, Nah, kemudian disembelih dengan cara yang bagus juga. Paham Karena mengganggu khawatirnya mungkin ada anak-anak di makan oleh apa? singa tadi atau semisalnya. Wal kalbil akur, anjing gila. Anjing ternyata yang gila juga. Anjing gila ini terkadang kalau antum lewat dikejar, enggak sembarangan terkadang gigit langsung dia. Dan ini berbahaya juga, terkadang membawa penyakit, penyakit penyakit RBS, rabies. Paham ya? Penyakit berbahaya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita misalkan menjumpai seperti itu kok harus membunuh perbaguslah cara membunuhnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti misalkan singa, anjing gila tadi itu, perbaguslah cara membunuhnya. Fa'asinud dzibha, maka perbaguslah cara membunuhnya. Fala tu'adzib al-madbuh, maka jangan engkau mengadab menyiksa hewan yang disembelih bi antadurrahu ilal qatl jarra, yaitu dengan menyengaja diulur-ulur pembunuhannya dengan penguluran au tajurud dzabihata min adzaniha atau justru apa? mengalirkan darahnya itu sembarangan dari telinganya. Bismillah tapi yang sembelih telinganya. sembelih eh, kambing misalkan, bismillah. Telinganya dulu. Juga bismillah, telinga berikutnya lagi itu enggak tepat. amin ya? Langsung ke intinya barakallahu fikum. Putuskan dua urat yang ada di leher tersebut hingga darahnya semuanya mengalir setelah meninggal dunia. Paham ya? Hewan tersebut meninggal dunia, mati maksudnya, baru nih potong-potong. Nanti ada ada ada caranya tadi. Jangan terburu-buru. Terkadang orang yang beli ayam bismillah, masih ayamnya budak-budak untuk ah, potong potong langsungan. Itu keliru. Tunggu dulu sampai mati. Tunggu dulu ayam tersebut agar segera dan meninggal dunia setelah itu baru di nah kalau lakukan berikutnya. Paham ya? Dipotong atau semisalnya. Kita lihat. Kata beliau di sini, "Au tadbaha bi alatin kalah" atau engkau menyembelihnya dengan alat yang tumpul, yang enggak tajam Nah barakallahu fiikum misalkan pisau yang tidak tajam atau menggunakan apa barakallahu fiikum nyembelih pakai gergaji mah. Bismillah pakai gergaji itu. Ya memang mati tapi lama. Itu menyiksa nanti barakallahu fiikum pakai pisau yang alat memang digunakan untuk menyembelih. Nah <coughs> Barakallahu fiikum seperti itu. Apa kata beliau? Au tatrahaha 'alal ardi atau engkau lemparkan ke tanah summatu akhir dabhaha kemudian kau menunda penyembelihannya perhatikan baik-baik dilemparkan di tanah gitu kemudian ditunda penyembelihannya wa tatasyaghal anha wa anta mumsikuha. Kemudian apa? Engkau tersibukkan dalam keadaan engkau memegangnya. Jadi sudah dipegang, dirobohkan, kambing atau sapi diroboh itu sudah siap ya. Dia ngobrol dulu. Bagaimana tadi? Harganya berapa tadi sapinya? Beli di mana tadi? Pasar yang mana? Wah, ngobrol dulu. Ini padahal posisi sudah siap-siap sembelih nih. Kan nyeksa seperti ini. Kalau ngobrol, ngobrol dulu, selesaikan baru nyembelih. Kadang sebagian ikhwah seperti itu, mungkin di sini enggak ada tapi sebagian tempat ada. Ngobrol dulu gitu, ya. ini bagaimana nih? Harganya berapa tadi? Posisi sudah siap disembelih itu. Sudah dirobohkan itu. Nah, itu nyiksa namanya. Karena dia juga kesakitan. Terkadang kan pakai di banyak orang dipegang itu ya. Nah, itu. Segera disembelih, bismillah. Jangan disibukkan dengan yang lainnya. Fa hadzal Yang seperti ini enggak boleh li'annahu ta'dzibun laha karena bentuk enam penyiksaan terhadapnya. Lah terus bagaimana caranya? Tadi itu caranya. Caranya barakallahu fikum, semua sudah siap, alat sudah siap, tajam, hewannya ketika dirobohkan, ketika sudah siap disembelih, bismillah ditampakkan alatnya baru disembelih. Nah, paham maksudnya ya? Caranya seperti itu. Nyari alat yang tajam tadi itu. Jangan sembar, jangan sembarang alat, tapi menggunakan alat yang tajam memang alat itu digunakan untuk menyembelih. Kita lihat. Wal wajibu an tadbahaha bi azhari mayakun. yakun. Yang wajib adalah engkau menyembelihnya dengan cara yang paling mudah. Perhatikan baik-baik ini, dengan cara yang paling mudah untuk sembelih. Bagaimana caranya? Pisau yang tajam, kemudian tempat yang strategis, karena enggak sembarangan nyembelih itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa idza dabataha la tusri' bi taqti'iha qabla an tamut. Ini penting ini. Kalau sudah kamu menyembelihnya, jangan terburu-buru motong-motong dagingnya itu sebelum dia meninggal dunia. Paham ya? Sebelum mati maksudnya hewannya sebelum mati itu jangan terburu-buru atau potong-potong. Terkadang dia masih apa? Merasakan. Eh, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu masih apa namanya itu? Masih apa, Pak? Kejel kejel, Paham ya? Masih intinya masih gerak-gerak dia. Nah, itu jangan langsung dipotong-potong kepalanya, dipotong kakinya dipotong. Tunggu dulu sampai benar-benar meninggal dunia. Paham ya? benar-benar meninggal dunia, mati baru dipotong-potong. Nah, barakallahu fikum. Ini istilah untuk apa? Hewan-hewan yang memang disembelih cara membunuhnya. Karena ada kadang-kadang hewan yang nah cara membunuhnya tidak sembelih seperti ikan lele itu kalau antum sembelih keliru. Jadi dipukul kepalanya biasanya, pakai apa apa gitu lalu meninggal ya. Paham ya? Itu pun terkadang ya, walaupun setelah tidak langsung walaupun kelihatan sudah meninggal, ketika digoreng terkadang masih kloget-kloget itu. Oh, masih gerak-gerak dikit. Fattakullaha masa taktum. Yang jelas pastikan ketika sudah membunuh tadi benar-benar dia sudah mati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena kalau ikan kan hewan yang tidak sembelih. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Naam. intinya jangan sampai ada unsur apa menyengaja untuk menyiksa. Kita lihat. Isbir ila antamuta wa tabrat. Sabarlah engkau sampai benar-benar hewan tersebut mati dan mulai dingin. Karena biasanya ketika awal sembelih itu masih hangat. Antum lihat ada sapi atau lembu atau kambing ketika awal sembelih kemudian dikulitin dagingnya kemudian potong-potong itu dagingnya terkadang masih gerak-gerak dagingnya itu masih hangat ya kan ewa nah, nah, tapi kalau udah lama itu dingin nanti seperti itu maksudnya apa tunggu dulu sampai mati intinya boleh nggak kita misalkan kita nangkap ikan lele masih hidup dimasukkan kulkas langsung itu termasuk menyiksa juga kalau seandainya mau dimasukkan kulkas dibunuh dulu paham ya dibunuh dulu sudah benar-benar kelihatannya meninggal dunia atau mati tadi itu baru dimasukkan kulkas. Dia tidak apa? menyiksa. Paham? Naam, seperti itu. Kita lihat famadana fiha harakatun wa fiha ruhun la tajma' 'alaiha Selama hewan tersebut masih bergerak dan di dalamnya masih ada rohnya, jangan engkau kumpulkan bersamanya itu apa? adab. Maksudnya jangan ditambah lagi adab siksaan gitu loh. Adab al-maut wa adab at-taqti siksaan dia mau mati dan siksaan dipotong-potong tadi itu. Kan belum mati tadi posisi. Masih apa? Masih akhir-akhir itu ya. Langsung dipotong-potong, tersiksa. Tunggu dulu benar-benar mati. Nah, eh, perhatian baik-baik. Tunggu dulu benar-benar mati baru dipotong-potong. Baru dipotong-potong. Bal tatrukaha ila antamut. Bahkan engkau meninggalkannya sampai benar-benar dia mati. Mahfum salah caranya ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan nanti Idul Adha atau misalkan atau menyembelih dengan cara yang bagus tadi itu, jangan disiksa, jangan pula nan kita mengadapnya. Kita lihat berikutnya. Wa kadzalika min ihsani dzabhi an takuna 'arifan bi kayfiyati dzabhi. Penting juga ini. Seperti itu pula termasuk bentuk indahnya, bagusnya di dalam menyembelih hendaknya orang tersebut tahu tentang bagaimana cara menyembelih. Enggak sembarangan antum sembelihnya. Ya, ternyata yang dia keliru. Wah, dia seharusnya memotong leher, malah dipotong perutnya gitu. Bismillah. Paham ya? Dia enggak paham harus menyembelih. Paham ya? Ini berarti enggak paham. Ini kata beliau bagus sekali. Termasuk bentuk bagusnya Nah, di dalam menyembelih hendaknya orang tersebut tahu tentang bagaimana cara menyembelih. Bagaimana cara menyembelih? Fala ya'ti jahilun yuridu an yata'allam bin hayawan wa yu'adzibah ini. Jangan sampai ada datang orang bodoh, enggak tahu apa-apa, dia ingin belajar, anak tak nyoba, banyak belajar dulu. Belajar kok nyiksa. Hati-hati. Nah, kalau belum pengalaman jangan. Jangan sampai datang orang bodoh ingin apa belajar dengan hewan tersebut akhirnya menyiksanya. Belajar nyembelih maksudnya. Jangan gitu. Kalau benar-benar na'am barakallahu fiikum mau belajar lihat dulu orang yang nyembelih. Bagaimana sih caranya? Nah, lihat, diperhatikan caranya. Setelah itu baru praktek dengan pengetahuan yang sudah dia dapatkan tadi. Jangan langsung nyoba karena khawatirnya nanti nyiksa gitu ya. Nah, seharusnya dua dua urat yang sangat penting itu putus malah cuma satu Pak putusnya. Akhirnya ayamnya berdiri gini. Terkadang ada terjadi seperti ya, berdiri sampai dua hari tiga hari belum baru meninggal dunia nyiksa. Paham ya? Allah musta'an. Terkadang ada kayak gitu. Ada. Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, falayat yadbah illa man yutskinu dzabha." Maka jangan ada yang menyembelih kecuali orang yang benar-benar sudah mutskin, sudah mantap cara menyembelihnya, tahu dia. Wa ya'rifu kaifiyatah dan dia mengetahui tata cara menyembelih tersebut. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum syafratah. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam alat yang digunakan untuk membunuh. Paham itu maksudnya ya? Jangan sembarang alat. Karena alat untuk membunuh, untuk menyembelih itu ada sendiri, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fiikum matum bahwa eh, silet misalkan atau bawa yang pisau kecil kurang tepat. Taring yang benar-benar memang digunakan untuk membunuh atau menyembelih tadi itu. Sehingga apa? Nanti apa hasilnya itu memuaskan dan juga segera terbunuh hewan tersebut. Kita lihat. Asyafratu sawa'an kanatul qatl kas-saif. ini maksudnya baik yang digunakan untuk membunuh seperti pedang, atau kanat dzabh kasikin atau digunakan untuk apa? menyembelih seperti pisau. Paham ya? Jadi antum mencari alat yang sesuai dengan apa yang antum butuhkan. Jangan antum mau menyembelih ayam bawa pedang samurai misalkan. Bismillah. Wajang ini kurang tepat juga. Walaupun bisa untuk membunuh dan menyembelih juga karena pedang lain lagi gunanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau antum misalkan enam eh, ingin mengkisas orang misalkan eh, menggunakan kisah yang kecil misalkan. kurang tepat juga. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Nah, yajibu antakuna takuna hadatan. perhatian baik ini. Wajib harus alatnya itu tajam hatta abis surah hingga apa? putus dengan cepat. Jadi alatnya harus tajam enggak sembarangan ya. Alatnya harus tajam dan memang alat itu digunakan untuk menyembelih. Nah, seperti itu. ala wal yurihda bihatah dan hendaknya dia membuat senang hewan sesembelihannya. Jadi setelah antum sembelih pun Nah barakallahu fikum posisinya sudah mati benar-benar mati baru dipotong-potong. Hewan yang mau disembelih dia enggak ketakutan. Caranya apa tadi caranya? Senjata yang ingin digunakan untuk menyembelih sembunyikan dulu. Tahu ya? Begitu roboh, siap, siap. Eh, baru ditampakkan sembelih. Jangan ditampakkan di depannya gini. Nah, kadang sebagian orang gitu, orang awam yang jauh dari ilmu enggak peduli, ya nggak? Ditampakkan gini dimain-mainkan dulu. Bang, ya, sehingga nanti kambing ada yang lari, sapinya ada yang lari, Allahul musta'an. Kita lihat. Yakni yatbahuha ala sifatin murihatin la yajurruha jarra. Maksudnya apa? Hendaknya dia menyembelih berdasarkan sifat yang hewan tersebut tenang dan senang. Maksudnya itu hewannya enggak merasa ketakutan gitu loh. Yaitu tadi caranya alatnya disembunyikan dulu. Sehingga ketika dirobohkan pun enggak tahu kalau dia mau disembelih gitu loh. Sehingga tenang. La yajurruha jarra dan dia tidak melukai dengan luka-luka yang sembarangan. Paham ya Said? Benar-benar apa? Benar-benar pada tempatnya. Walayat ribuha qabla benar dan jangan dipukul sebelum menyembelih. Nah, terkadang karena saking wayalnya misalkan kambingnya dia bawa bodem itu ya, pukul ini. Akhirnya jatuh nah, kambingnya baru sembelih kurang tepat juga. Terus bagaimana caranya? Caranya dengan cara yang halus. Kalau seandainya memang dia kambingnya besar, eh, PE ya atau PE nggak antum? Peranakan etawa itu ya, Agak besar itu nah dirobohkan bareng-bareng, teman-teman, nggak perlu pakai palu, nggak perlu pakai apa apa ya. Maksudnya itu jangan sampai dipukul dulu baru dijatuhkan kemudian nyiksa. Ya sampai aja deh robohkan pelan-pelan. Itu semuanya dalam merobohkan itu butuh taktik. Butuh yang siasat syariah politik yang syar'i. Kalau orang nggak bisa merobohkan terkadang lima orang pun kesusahan merobohkan satu sapi. Tapi kalau dia ahli, anak pernah lihat itu ya, masalah pakarnya dia. Satu orang bisa merobohkan satu sapi bayangkan. Caranya itu canggih sekali dia. Anak pun juga lupa bagaimana cara memperagakan yang jelas dia ahli dia. Satu orang bisa ngerobohkan satu sapi bayangkan. Yang lima tapi masih masih susah sekali karena dia belum ahlinya gitu loh. Ada taktiknya di situ ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas apa? Yang jelas jangan sampai ada unsur menyiksa di situ. Wala yutil fi imsakiha, jangan memperpanjang menahannya ini yang sering terjadi ini. Jadi ikhwah belum siap nyembelih sudah dirobohkan semua, robohkan, robohkan, robohkan, lima kambing misalkan, yang nyembelih siapa? Wallah alam anak juga enggak berani. Paham ya? Gitu biasanya. Anak juga enggak berani, antum aja, antum aja, antum saling tunjuk menunjuk. Akhirnya kelamaan tadi. Kelamaan hewan tadi ya sudah dirobohkan tinggal nyembelih masa masih tunjuk-tunjukan antum aja, antum aja, antum aja. Nah, ini keliru. Semua beres, siap, si fulan tugas menyembelih, alat sudah siap, tajam, begitu roboh, bismillah itu yang paling bagus. Karena walaupun secara tidak langsung itu hewan tapi merasa tersiksa. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat bal yubadiru bidhabhiha bahkan segera menyembelihnya hatta tastarih agar hewan tersebut pun istirahat. Kalau hewan tersebut sudah meninggal dunia, mati, istirahat enggak hewannya? Istirahat. Tapi kalau masih dirobohkan belum sembelih, nyiksa nanti. Nah, kita lihat, fahada mimma aujabahullahu taala. Ini termasuk perkara yang Allah taala wajibkan. wahada min mahasini hadzal din. Ini termasuk bentuk indahnya agama ini. Annahu dinul ihsan. Bahwasanya ini adalah agama Islam ini agama yang nam mengajak untuk berbuat baik. Walaisa huwa dinul isaah awil intiqam biduni hakin Dan agama Islam ini bukan agama yang jelek, bukan pula agama yang menghukum tanpa ada unsur yang benar. Ikhwan fi din azza wa jalla berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-17 insyaallah taala kita akan membacakan enam hadis yang ke-18 adapun syarahnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang kita lihat qala al-imam an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi siapa namanya Hamzah dari apa belum Imam Nawawi siapa namanya Antum dibantu antum, antum. Abu Zakaria Yahya bin Saraf. Yahya bin Saraf bin Sakhr. Safr. Yang jelas bacanya Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi. Nah, itu namanya Al-Imam An-Nawawi. Nah, barakallahu fikum. Tidak punya anak namanya Zakaria karena beliau termasuk imam al-sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat al hadits tsamin asyara. Hadis yang ke-18 perhatikan baik-baik ya biar nanti tahu artinya. Hadis yang ke-18 an Abi Darrin dihafal namanya ini. Jadi kalau misalkan antum punya buku khusus, eh, harus pandai mainkan siasat. Jadi buku itu bisa dipakai main siasat. Bagian paling belakang atau tengah atau depan khusus ya ditulis abu-abu semua. Abu fulan, Abu fulan, Abu fulan namanya siapa? Begitu tanya enggak tahu atau enggak ketemu. Tapi kalau antum campur baur, Abu Hurairah siapa namanya? Bingung. Itu kurang pandai memainkan siasatnya. Tapi bagaimana siasat yang syar'i tadi itu? Kumpulkan bagian paling belakang untuk misal asmaul kuna misalkan atau istilahnya na barakallahu fikum majmu'atul kuna kumpulan kunyah-kunyah situ. Jadi antum buka Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Langsung ketemu. Caranya gitu caranya. Mami kalau antum enggak main siasat seperti itu, bingung dikumpulkan dari satu ya bingung. Siapa namanya Abu Dar? Ditatap belum? Sudah. Bingung dia. Tapi kalau dengan cara tadi itu insyaallah Bismillah dia akan mudah menghafal dan mudah merasa juga. Paham ya caranya gitu caranya, dikumpulkan nama-nama para sahabat siapa, kemudian nama tokoh-tokoh yang penting siapa dikumpulkan satu sehingga ketika misalkan murajaah tinggal buka. Nah, gitu. Itu termasuk siasat yang syaratnya yang sering kita dapatkan ketika belajar di mahat-mahat al-sunnah. Paham ya? Jangan apa campur baur. Catatan itu kalau campur baur, itu nanti kalau mencari susah. Anak buktikan sendiri dulu tapi ya. Tapi alhamdulillah setelah mengetahui ada siasat yang syaratnya tadi, anak terapkan dan anak praktekkan yang benar gitu loh. Jadi kalau misalnya dikumpulkan bagian paling belakang, Abu Hurairah siapa namanya? Misalkan dia lupa pun tinggal buka sekali aja. Abdurrahman Sahar Ad-Dausi. Tapi kalau campur baur bingung ya kira-kira? Bingung. Jadi itu termasuk pengalaman, jangan sampai nah barakallahu fikum fursah kesempatan seperti ini disia-siakan. Tahu ya maksudnya apa? Caranya tadi itu dikumpulkan Abu Dar siapa namanya, Abu Hurairah siapa namanya, julukannya Hudzaifah bin Yaman apa, kemudian julukannya na barakallahu fikum man khatab apa itu nanti penting dikumpulkan itu. Karena begitu murojaah langsung ketemu gitu loh. Itu cara yang tepat dan bagus. Itu sekedar apa? Sekedar faedah bagaimana cara nah mentadwin mengumpulkan faedah. Al hadits tsamin asyar, hadis yang ke-18 an Abi Dar Jundub bin Junadah ini dihafal ini ya. An Abi Darin Junub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Sudah dapat dua faedah. Abu Dar Al-Ghifari namanya siapa? Junub bin Junadah. Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Dapat kunyahnya Mu'ad bin Jabal juga. Mu'ad bin Jabal kunyahnya Abu Abdurrahman, Abu Dar Al-Ghifari namanya Junub bin Junadah. Radhiyallahu anhum ajma'in. An Abi Darin Junub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ittaqillah haitsu ma kunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada takwa itu tidak hanya di masjid paham ya takwa tidak hanya di majelis ilmu dimanapun kita berada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita lewati hakikat takwa apa kemarin Mahuat takwa Na'am kan barakallahu fikum asan. Jadi takwa perhatikan baik-baik definisi takwa. Takwa itu adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah. An yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah. Nanti kalau belum tata catat nanti ya. Naam wiqayatan. Hendaknya seseorang menjadikan antara dirinya dan antara Allah wiqayah, sebuah tameng pembatas. Seorang hamba menjadikan pembatas antara dirinya dan antara adab Allah taala. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Takwa ini dikenal dengan mizan barometer ukuran yang seseorang mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya semua orang sama semuanya yang kulit hitam, kulit biru, berdarah merah, berdarah putih pun, amnya, ya? Bermata biru, bermata hitam pun semuanya di hadapan Allah Taala sama. Yang bedakan apa? Ketakwaan. Ingat-ingat ketakwaan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ini syahidnya. Wahai manusia, Sesungguhnya aku atau kami telah menciptakan kalian semuanya ada yang laki-laki dan yang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? <coughs> Tujuannya agar kalian saling mengenal. Tujuannya agar apa? Saling mengenal. Ini orang Indonesia, ini orang Arab, ini suku ini, suku itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini kulit hitam, kulit putih, itu semuanya tujuannya agar saling mengenal. Tapi apa syaratnya tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu. Jadi takwa ini sebagai mizan timbangannya. Dan takwa ini pakaian yang terbaik. Walibasu takwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik pakaian ketakwaan ini barakallahu fikum yang bentuknya yang sudah kami sebutkan tadi itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan tidak dijual di mana-mana. Paham ya? Enggak ada di supermarket dijual pakaian takwa itu. Paham ya? Pakaian takwa yang ini maksudnya ya. Nah, bukan pakaian takwa yang baju koko itu yang lain lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan apa tadi? wali Walibasut taqwa dzalika khairun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa perbekalan yang terbaik <coughs> untuk kita di akhirat kelak adalah ketakwaan. Jadi orang kalau mencari bekal, eh, bekal takwa ini jangan sampai lupa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi definisi takwa tadi dihafalkan ya. Jangan cuman anak bertakwa kok, anak bertakwa. Antum bertakwa enggak? Anak juga bertakwa. Nah, takwa itu tahu artinya apa? Takwa tadi apa tadi? an al insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi yang belum tercatat belum hafal nanti dihafalkan terutama para talabatul ilm para santri ya nanti jangan sampai lupa ya definisi takwa seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah dengan apa sebuah tameng dan sebuah wiqayah eh, sebuah pembatas dengan cara apa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini dia apa nih? Definisi takwa. Nah, karena sering muncul. Ewana barakallahu fikum. Kita lihat, Ittaqillah. haitsu kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah Taala dimanapun dia berada, tenang hatinya. Kemudian apa berikutnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamruha. Artinya apa? Dan ikutilah, iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Maksudnya dosa-dosa kecil. Ini kalau antum iringi dengan perbuatan baik, sering berbuat baik, perhatikan baik-baik, memperbanyak amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini artinya perhatian baik-baik ya. Yang pertama tadi apa? Perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, waat atbi'is sayyi'atal hasanata Dan ikutilah, iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebaikan niscaya perbuatan kebaikan bisa menghapuskan perbuatan apa? jelek. Ini maksudnya sayyi'ah ini dosa apa maksudnya? Dosa kecil. Karena dosa kecil bisa diampuni dengan antum memperbanyak amalan-amalan soleh. Berbeda dengan dosa besar. Kalau dosa besar tidak diampuni oleh Ta'ala kecuali dia bertobat. Itu bedanya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada salah satu sahabat yang terjatuh dalam dosa kecil. Nah, dia ternyata mencium salah seorang wanita. Nah barakallahu fikum tentunya bukan mahramnya ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW menyesal dengan perbuatan tersebut. Nah setelah itu dinasehati oleh Rasulullah SAW dan beliau pun membacakan ayat apa? Innal hasanati yudhibna as Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Paham ya? Kalau dosa besar gak bisa, kecuali harus apa? Taubat itu bedanya. Nah, jadi penting sekali barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita Terus menerus di atas dosa-dosa kecil karena apa? Nam as-saghir ma'as-saghir nam yakunu kabiran. Kecil bersama kecil terus menerus tertumpuk-tumpuk barakallahu fikum. Nam itu nanti apa? Akan menjadi besar. Sebagaimana ungkapan yang lain apa? La ba'sar insyaallah. Yang kaidah, kaidah. As-saghair apa? Ma'al israr nam takunu kabair. Paham ya? as-saghair ma'al israr, dosa-dosa kecil tapi terus-menerus, itu lama-lama menjadi dosa besar. Apa maksudnya itu ya? Nah, seperti Anda saksikan. Nah, kalau ibaratnya orang-orang itu apa? Nah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit dan banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita biarkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan mungkin sengaja atau tidak kita iringi dengan perbuatan kebaikan. Semoga apa? Tamhha, menghapuskan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Ini penting sekali ini. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, ketemu salam assalamualaikum, kaifa haluk akhi. Ini hukum secara global. Paham ya? Nah, perkara hajar dengan ahlu bid'ah wa dhalal lain lagi urusannya. Itu pembahasan tersendiri dalam ilmu jarh wa ta'dil. Tapi kalau secara global hukum global kaum muslimin, akhlak adab yang mulia harus kita curahkan. <clears throat> Jangan menyepelekan walaupun senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan meremehkan suatu kebaikan sedikit pun walaupun engkau berjumpa saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Walaupun hutang banyak enggak masalah, tapi tampakkan wajah itu berseri-seri. Paham ya? Berseri-seri senyum. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai wajah kita itu terus merengut terus kak, bawaannya itu naam keras, paham ya? Jangan, santai saja. Nah, ada kalanya terkadang kita semangat, serius, ada kalanya terkadang kita tenang, santai, paham ya? Seperti itu. Intinya jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Hatta walaupun senyum enggak masalah. Paham ya? Jangan diremehkan. Ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini adalah apa? Salah satu sebab Rasulullah diutus oleh Nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'istu utamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, nah barakallahu fikum di antaranya adalah apa? Mencurahkan kebaikan kepada manusia, menolong manusia, mengajari manusia ilmu Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Ingat baik-baik ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan yang namanya salam ini. Hukum global itu harus kita pegang baik-baik itu. Nah, barakallahu fikum karena Rasulullah mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum?" Apa kata Rasulullah? "Afsus salam bainakum." Kalian mau enggak? Aku tunjukkan satu perkara, jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai. Apa kata Rasulullah? Tebarkanlah salam di antara kalian. Lewat jangan saling merengut. Assalamualaikum. Kifaluk ya akhi? Nah, seperti itu. Paham ya? Terkadang dibutuhkan seperti itu. Nah, karena apa? Karena itu nanti akan terjalin saling mencintai, senang. Oh, masya Allah sepulan. Terutama di masyarakat. Jadi kalau antum terjun dakwah di masyarakat di lingkungan itu kalau antum dakwah dengan merengut terus, anak yakin nggak suka mereka. Paham ya? Karena orang awam itu saja sama orang awam yang merengut nggak suka, apalagi sama orang yang berjubah berjenggot, sudah berjubah berjenggot asing di tengah masyarakat, nggak pernah senyum lagi. Paham ya? Nah, pripun Pak kabare Pak? Wah. Paham ya? Ya? Jangan seperti itu. Harus kita tampakkan bahwasanya apa? al sunnati wal jamaah adalah orang yang pertama kali menerapkan akhlak yang mulia ini. Paham ya? Yang penting kan manhajnya, akidahnya, akhlak nanti belakangan, keliru. Paham ya? Orang itu kalau paham, semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, semakin indah pula akhlak dan adabnya. Seharusnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum jangan seperti orang-orang yang yang penting manhajnya lurus, akidahnya bagus, akhlak gampang katanya. Enggak seperti itu. Semuanya bagus. Akhlak, budi pekerti, akidah jelas, manhaj tidak dilupakan. Paham ya maksudnya ya? Ingat-ingat kaidahnya dia. Ya? Semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, seharusnya semakin indah pula akhlak dan adabnya. Itu penting sekali barakallahu fikum. Naam. Kalau kita enggak punya adab sama sekali, di tengah-tengah masyarakat ana yakin mereka lari, tidak suka. Nah, karena mereka yang dinilai pertama kali biasanya apa adabnya gitu loh. Ini si fulan ini berjenggot berjubah ketemu nggak pernah nyapa sama sekali wajahnya keras hitam kayak aspal Allah Allah mustahil kadang seperti itu aja yang namanya orang harus perhatian baik-baik para fikum jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu jadi orang yang tampakkan bahwasanya ahlus sunnah itu benar-benar berakhlak yang mulia. Nah, para fikum. Tapi nggak seperti jamaah tablik ya. Beda lagi ya. Nah, para kalau nggak perlu kita datang ke rumah ketuk-ketuk itu assalamualaikum salam yuk, yuk dipejeti dulu. Enggak perlu. Nam sampaikan dalam kajian-kajian majelis ilmu barakallahu fikum. Karena sebagian mereka itu apa? Dakwah tanpa ilmu. Orang mabuk-mabukan datang dipijetin. Pak salat dulu, Pak nanti setelah salat mabuk lagi enggak apa-apa katanya. Itu dakwah yang nomor berapa seperti itu? Enggak tepat. Paham ya? Karena seperti itu keadaannya. Yang penting ngajak salat dulu penting, perkara dia setelah salat mabuk lagi urusan dia katanya. Nah, kalau kita enggak mampu dengan cara langsung seperti itu, doakan atau didakwai dengan cara yang semampunya. Enggak perlu kita dengan cara seperti itu. Nah, harus dengan mujamalah dipejeti dulu kemudian enggak mengingkari kemungkarannya. Allahul musta'an. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Al Imam Tirmizi siapa namanya? Naam, ahsan. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Dah hafalin ya. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Naam. Wa qala haditsun hasanun. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Ada ihtimal hasan li khairih atau hasan li dzatih kita lihat, wa bi ba'din nusakhi haditsun hasanun sahihun. Di dalam nuskah yang lainnya ternyata beliau menyebutkan hadisnya hasan sahih. Ini ada kemungkinan kemungkinan bagaimana kemarin Fajri? Kalau Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun. Naam, kemungkinan besar hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Kemungkinan kedua Nah, barakallahu fikum, kemungkinan yang kedua adalah beliau meriwayatkan dengan dua jalur. Jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua adalah sahih. Nasallahu alaihi wasallam wa Walhamdulillahirabbil alamin.